Pak Yanto selamat siang Ya selamat siang Silakan. Setelah kita lihat ini pemerintah udah ada arah ya Yang penting ada duit Ngerampok sana ngerampok sini Yang penting pokoknya nggak dipelajarin Nggak perlu lihat efeknya Yang penting duit masuk Nah jadi ini nggak pelacur nih Ya persis kayak pelacur Yang penting duit Padahal itu online itu sangat eh, berpengaruh sama UKM. Ya, jadi banyak orang yang masih nggak punya modal, tapi dengan Eh, online bisa gitu nah, pertanyaan saya kalau semua dipajakin pemerintah ngasih apa gitu loh setiap hari itu jalan macet apa macet apa sih yang dihasilkan dari pemerintahan ini ini SD gagal total terima kasih Terima kasih Pak Yanto. Pak Jimmy, selamat siang. Siang, moga-moga saya nggak salah dengar. Bukan maksudnya pajaknya langsung 300 persen ya. Mungkin kenaikan bisnis online adalah 30 persen, 300 persen, jadi bukan pajaknya. Bukan. Jadi kalau butuh bukan, saya rasa wajar kalau ada pajak. Tapi saya nggak punya studi mengenai bagaimana yang diterapkan di luar negeri mengenai pajak online. Kalau pajak itu mungkin normal, kecil, mungkin seperti PPN 10 persen. Kenapa saya setuju? karena itu untuk membina orang-orang yang mencoba online untuk berbisnis secara profesional karena banyak di antara mereka adalah, adalah bisnis abal-abal alias sebagian adalah penipuan itu aja terima kasih baik terima kasih Pak Jimmy Pak Ahmad selamat pagi Assalamualaikum Iya Waalaikumsalam silakan Pak Iya、uh, eh, boleh aja itu ya. tapi tarif yang wajar dan final tidak ada perhitungan-perhitungan lagi karena itu awan untuk korupsi nanti terima kasih terima kasih Pak Ahmad selamat pagi Pak Lukman selamat pagi komentarnya nih sebetulnya dari awal dari dulu juga sudah ini kan bisnis online bukannya baru dari dulu juga sudah mesti kena pajak sebetulnya Cuma sekarang urusan ini lebih baik ditunda dulu. Korupsi dulu dibenahi. Jangan jangan terjadi kebocoran-kebocoran. Karena korupsi itu lebih hebat daripada pajak-pajak yang beginian. Ini masih harus dipelajari dengan matang dan lama itu prosesnya. Sekian ya. Baik, terima kasih Pak Lukman. Selamat pagi Pak Iwan. Iya pagi. Uh, komentar saya menurut saya untuk pajak itu eh, kalau setiap pengusaha yang menghasilkan untung ya berdasarkan asas keadilan harusnya dikenakan pajak gitu. cuman pajaknya juga untuk support bisnis dan commerce ini menurut saya seperti itu terima kasih baik terima kasih Pak Iwan sudah online bersama kami selamat siang Pak Gilbert ya selamat siang Silahkan komentarnya Bapak. Wah, sangat tidak tepat ya. Baru mulai belajar ya, mereka ini baru melek tentang perdagangan online ini kan. Baru berusaha untuk menjadi wira swasta kecil-kecilan ya. Sudah dikenakan pajak. Ya, mentang-mentang karena melonjak 300% persen dikenai pajak. Ini, aduh, nggak saya lihat nggak bener ya. Saya lihat sangat sedih ya. Hmm. Apalagi kalau kita nonton kemarin tuh acara Indonesia Lawyers Club itu tentang eh, sekolah internasional itu, itu kelihatan benar ini negara-negara nggak berdaulat ya, nggak berdaulat, nggak mempunyai satu apa ya harga diri dan tidak mempunyai sumber daya manusia yang hebat ya. ini cuma dipajak deh, semuanya dipajakin. Ya udah kita doa aja dan terganti Presiden Jokowi yang naik. Makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Selamat siang. Siang. Ya. Silakan dengan Pak Kain ya. Iya. Pendapatnya Pak Kain? Ini pemerintah kayak pabrik farmasi ya, tiap kali cetak pil pahit terus. Ini dari kemarin main anak pacetin minuman soda, HP, kena BBM, kayak mobil roroj, Entry, bisa bisnis online, lama-lama buang air kecil juga kena pajak nih. <laughs> Semua rupiah kan itu kondisinya apa gitu loh kalau memang udah jalanan mulu terus dari itu juga tersedia lapangan kerja membantu UKM memberikan pupuk atau pertanian ini kayak apa predator ya pemakan uh hmm. -huh. pemerintah ini pemakan segala apa suasananya terima kasih baik terima kasih Pak Kahin kita ke penelpon terakhir berikutnya Pak Andre selamat siang ya uh, eh, belum tepat kayaknya. Kalau pemerintah mengenakan pajak pada bisnis online, sama juga ini istilahnya uh, menggembah ayam yang masuk ke pekarangan. Mereka itu menggembah ayam yang masuk ke pekarangan, jadi diusir sama dia. Ini sebenarnya kan Nah sudah bagus ya masyarakat itu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri ya nggak ada pengangguran jadi diberi rangsangan dulu lah jangan terburu nafsu apapun semua dipajak bensin naik ini naik iya kayak tadi benar juga komentar yang tadi jadi ya, pemerintah eh, memberi kelonggaran dulu lah eh, supaya mereka itu terangsang untuk eh, berbisnis online ini kan satu lapangan pekerjaan juga kalau pemerintah apa apa mengenakan pajak kan sama juga ini mempersulit. Ini mempersulit bukan mempermudah ini. Mengembang namanya mengusir orang begitu dengan cara halus. Terima kasih Bu. Baik terima kasih Pak Andre. Pak Pam selamat siang. Ya, ya. Dengan Bapak Usin. Pak Usin, silakan komentar Anda Pak Usin. Kalau menurut saya apa pemerintah perlu karena apa namanya jangan ambil pajak aja kalau masih bikin jalan ya bikin jalan dulu yang bagus baru ambil pajak ya jangan belum apa-apa udah lihat sudah berkembang langsung ambil pajaknya minta ini enak aja ya support dulu dong supaya apa bisnis kita jadi jadi lebih maju terima kasih terima kasih Pak Alvin Pak Adi ya eh, saya sih mendukung ya eh, pajak online itu ya saya, saya sudah lihat saya sudah coba saya sudah dulu waktu mau coba-coba memang cari petunjuknya tidak ada. Uh, akhirnya saya cari sendiri di YouTube ya, ternyata ada jen pajak. Nah, eh, tutorial mengenai penggunaan e-pajak ini kurang sosialisasi saya bilang, tapi upaya-upayanya sudah cukup bagus. Dan saya bisa eh, lega ya, saya lihat yang manual itu ngantri untuk daftar pajak. saya di di depan komputer saya saya bisa daftar pajak tanpa ngantri dan itu kelebihannya sih tidak ada birokrasi lagi tunggu-tunggu pemborosan kertas dan lain-lain itu saya setuju ya. terima kasih terima kasih Pak Adi dengan Pak Edwin iya silakan Bapak saya juga setuju sama pendapat yang pertama tadi ya boleh-boleh saja cuman coba lihat infrastruktur di ibu kota ini hancur berantakan semua bisnis yang baru berkembang diminta pajak pajak pajaknya itu kemana jalan-jalan di ibu kota ini kayak di negara kita ini kayak gembel tau nggak negara gembel jujur ini nih ibu kota ini sebenarnya bukan ibu kota belajar jadi Cina coba pergi ke Cina ke negara Guangdong itu lihat itu bukan itu provinsinya provinsi bukan ibu kota seluruh infrastruktur rapi jadi orang masyarakat merasa nyaman terus saya berjalan, ekonomi juga baik. Jadi kalau mau pajak juga mereka senang karena ada pembangunan di kota. Nah, justru ini bisnis-bisnis online. Yang bisnis ini kan kebanyakan anak-anak yang mulai belajar dagang, ya kan? Terus kalau pemerintah lihat ada udah mulai berkembang terus dikasih pajak, ya itu juga harus dipikirkan juga. Begitu, jangan cuma minta pajak terus uangnya dikenakan korupsi semua ya itu itu lah makasih Pak Seten terima kasih kembali Pak Edwin